Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam dan sunnah. Itu ingat, nikmat Islam dan sunnah. Ada orang yang diberikan hidayah di atas Islam tapi enggak diberikan hidayah di atas sunnah. Maka dikatakan oleh Abu Aliyah, rahimahullah, saya masuk Islam 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu dari dua nikmat yang mana yang paling besar. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah jadikan aku mengikuti sunnah atau dengan kata beliau Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut khawarij jadi kata Abu Lalia aku diberikan oleh Allah hidayah Islam dia masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah yang kedua Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikor hawa nafsu yaitu pengikutnya khawarij di zaman itu fitnah yang besar, dua firqah yang sesat dan menyesatkan, yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dan tetap sepanjang zaman akan ada dua firqah yang sesat ini dan menyesatkan kaum muslimin. Dua-duanya kejam. Dua-duanya jahat. Dua-duanya menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin. Khawarij dan Syiah. Makanya kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah itu nikmat. Enggak dijadikan sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari firqah-firqah yang sesat. Karena firqah yang sesat ini banyak. Nabi sudah sebutkan dalam hadisnya yang sahih bahwa umat Islam akan terpecah menjadi berapa? 73. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa wahidah umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk sorga. Yang masuk sorga, Nabi katakan al-jamaah. Itu dalam riwayat Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmizi dari sahabat yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud golongan yang selamat itu kata Rasulullah SAW ma ana alaihi al-yawma wa ashabi yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku itu yang selamat tidak mengikuti firqah-firqah yang sesat golongan-golongan yang sesat dan ini akan terus ada dan berkembang dari setiap firqah punya lagi kelompok atau sekte dan terus seperti itu maka jalan selamat umat Islam kalau ingin selamat kembali lagi kepada Islam yang benar Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Baru mereka pasti akan selamat. Bukan kira-kira lagi, pasti. Karena mengatakan demikian, yang pertama Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115 Allah berfirman ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115 Barang siapa yang menentang Rasul Sesudah jelas baginya petunjuk Dan mengikuti jalan selain jalan kaum muminin Kami biarkan dia sesat kata Allah kami biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Jalannya kaum muminin ketika ayat-ayat Al-Quran turun. Yang dimaksud adalah siapa? Yang dimaksud siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jalannya kaum muminin ketika ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW itu para sahabat. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah kami biarkan dia sesat nuwalihi matawalla wa nusrihi jahannam dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam wa sa'at masira dan neraka jahannam itu tempat kembali. Jadi wajib untuk mengikuti itu. Dan Nabi SAW juga menjelaskan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat, perselisihan, bergolong-golongan umat Islam ini. Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan solusi yang terbaik buat umat ini. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an Nabi bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin, tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz." وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة sampai situ hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Ahmad Tirmizi Al-Hakim dan yang lainnya dan sahih riwayat ini kata Nabi SAW barang siapa yang hidup sesudah wafatku maka dia pasti akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Kemudian Nabi memberikan solusi, maka anda akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan geram kalian dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umat Islam akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan di tengah umat Islam ini. Tapi Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat ini, berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada pemahaman para sahabat. Disuruh Nabi pegang rata gigit dengan geram kalian, harus berpegang dengan kuat. Dan Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam jauhkan semua perkara yang baru dalam agama ini. Semua yang bid'ah dalam agama ini jauhkan. Karena semua yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang pertama kali mengatakan bahwa semua bid'ah sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah tidak ada. Semua bid'ah sesat. Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al Baihaqi dalam kitabnya Al Asma wa Sifat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan yang neraka Nabi yang mengatakan demikian setiap bid'ah jadi nggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Kita kembali lagi, kita syukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini penting. Islam dan sunnah. Ini nikmat dari Allah SWT. Makanya terus kita pelajari Quran dan sunnah ini. Pahami dengan pemahaman yang benar. Tadaburkan ayat Allah dan sunnah Nabi. Bukan perkataan manusia. Tapi Al-Quran. As-Sunnah. Kalau kita mengikuti dua ini. Pasti akan selamat. Pasti akan selamat. Bab Nabi bersabda. Sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Dalam kitabnya Al-Muwatta' dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak kata Nabi SAW taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitab Allahi wa sunnati aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini yaitu Al-Quran dan sunnahku kalian tidak akan sesat kata Nabi SAW tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada Quran dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam tapi yang harus kita ingat, Quran dan Sunnah harus dipahami. Sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Nabi menyuruh kita seperti hadis yang tadi Azirbat untuk mengikuti jejaknya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau orang tadabbur Al-Quran, memahami, maka kita harus sering membaca Quran, tadabbur Al-Quran, mempelajari sunnah, tadab, maka kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Akan mendapatkan cahaya, kita akan berjalan di atas siratal mustaqim. Sebab Allah sudah menjelaskan demikian dalam Al-Quran. Allah mengatakan, فَمَنِ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Kata Allah dalam surah Taha, فَمَنِتَّبَى هُدَايَا hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Dia tidak akan sesat selama-lamanya dan tidak akan celaka selama-lamanya. Pasti Al-Qur'an. Makanya kita wajib percaya kepada Al-Qur'an ini. Al-Quran harus kita percaya. Semua isinya harus kita percaya. Semuanya Al-Quran ini. Harus yakin. Harus kita imani. Yakini semuanya. Satu huruf, satu ayat kita ingkari kafir keluar dari agama Islam. Satu huruf dan satu ayat kita ingkari kafir keluar dari agama Islam ini. Percaya dengan Al-Quran ini. Ini petunjuk. Kita petunjuk. Kita petunjuk. Hudan linnas dan hudan lil muttaqin. petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sayang manusia ini tidak kembali kepada Quran dan Sunnah sekarang ini. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Kita pelajari Quran, pelajari Sunnah. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Ikuti pemahaman para sahabat. Ini penting. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kemudian juga kita diberikan hidayah oleh Allah dalam menuntut ilmu syar'i. I. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Taala bahwa kita berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf kita akan selamat karena mengatakan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika terjadi fitnah dalam hadis Muad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir beliau menyebutkan nanti akan terjadi fitnah sahabat bertanya apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah Apa yang harus kita perbuat? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Kembali kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada pemahaman para sahabat. Wajib kita berpegang demikian. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Yang harus kita perhatikan dalam kita beragama ini. Ini saya harus sampaikan karena ini penting dan harus sering disampaikan. Kita ini beragama Islam. Kita bersyukur pada Allah. Pijakannya Quran. Pegangannya Quran. Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus soleh. Itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran kepada Sunnah. Nah banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi. Dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang. Nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dan kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya. Antum catat, antum lihat. Yang pertama, dalam surah Al-Isra. Surah 17 ayat 36. Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu jangan kamu ikut apa yang kamu karena semuanya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan atau yang ngomong itu syekh yang ngomong itu ustadz yang ngomong itu kiai. Yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup banyak sekali dan yang kita inginkan semuanya kita akan masuk surga. Dan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi di depan Nabi SAW. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk sorga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 111. Surah yang kedua. Ayat 111. Allah berfirman wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111 kalau yang bawa mushaf Al-Qur'an dilihat benar atau tidak itu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum mereka berkata tidak masuk sorga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Kol, katakan kepada mereka, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil. Nggak bisa mereka keluarkan hujah. Maka agama ini agama dalil, agama hujah. Ada nggak dalilnya? dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada jangan ikut. Siapapun dia, ustadz ke syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Iza warada asar batal nazar Bila sudah datang asar, maka batal semua pendapat itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kita beragama. Jadi hujah, dalil jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah mengikuti pemahaman salaf. Tetap dalilnya mana? Dalam ibadah, dalil. Yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada jangan. Bukan kata orang. Pendapat ustadz, pendapat guru nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada sunnah. Bukan kepada pendapat kita. Yang kedua, di masyarakat dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka selalu berdalil dengan alasan nenek moyang. Ini kan sudah kebudayaan, ini adat istiadat, ini juga nenek moyang kita dulu. Dalam kita beragama nggak bisa. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Allah sebutkan dalam berapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah anda melihat. Di ayat 170. Wa idza لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ anzalallah قَالُوا بَلْ nattabi'u مَا أَلْفَيْنَ alaihi آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ la yaqiluna syai'an وَلَا يَهْتَدُونَ Disebutkan Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, "Alau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun." Apakah mereka akan ikut juga kepada bapak dan nenek moyang mereka yang mereka tidak berpikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk. Tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi nggak boleh mengikuti bapak dan nenek moyang nggak boleh dalam kita beragama. Ikuti wahyu, Quran dan sunnah ala fahmi Salat, bukan nenek moyang. Bukan dari dulu orang-orang tua kita melakukan demikian nggak bisa. Dalilnya mana dalam kita beragama? Kita ingin selamat dunia, kita ingin selamat akhirat. Kita ingin bahagia dunia, kita ingin bahagia akhirat. Jangan ikut yang akan membawa kepada kesesatan. Yang ketiga, yang sering jadikan dalil oleh masyarakat orang banyak dalam beragama, apakah dia ibadah, apakah zikir, apakah doa, apakah sholat, atau yang lainnya, atau perayaan-perayaan, yang nggak Nabi nggak contohkan Sallallahu Alaihi Wasallam mereka ngadakan kata mereka orang banyak melakukan orang banyak bukan ukuran kebenaran Allah dalam Al-Quran enggak pernah memuji banyaknya manusia tidak pernah dalam Al-Quran yang ada celaan dan banyak celaan walakin aktaran nasi la yashkurun walakin aktaran nasi la ya'lamun walakin aktaran nasi la yu'minun banyak sekali Allah mencela kebanyakan manusia ini tidak bersyukur Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak beriman. Dan yang lainnya. Gak boleh kita ikut. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6. Ayat 116. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudulluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menyangka-nyangka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi mereka ini hanya berdusta. Jadi Allah sudah sebutkan kalau mengikuti kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudhilluka an Mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Maka orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalil. Ini penting dalam kita kita beragama ini sangat penting. Antum catat, nanti antum lihat lagi di rumah, ulangi lagi. Kalau kita lihat kebanyakan agama di masyarakat, itu mengikuti orang banyak. Kalau orang awam, mungkin kita berpikir karena awam ya tapi terjadi juga para, kepada para penuntut ilmu. Terjadi juga kepada para ustadz. Ceritanya, kok ustadz ngerjakan ini? Ya orang banyak. Kok orang banyak sekarang? Lo antum sekolah di luar negeri, kan dalil kan yang dipelajarin. Sekarang ya gimana orang banyak? Rusak agama kalau begitu. Kalau ustadz yang sudah ngikutin orang banyak, ya rusak agama ini. Dan ini terjadi yang seperti ini. Ustadznya yang sudah nggak ngikutin dalil, Gimana apa? Gimana orang banyak. Gimana selera masyarakat. Gitu. Rusak agama ini. Mestinya dia punya sikap dalam beragama. Dia bimbing masyarakat ke jalan kebenaran. Dia bimbing masyarakat ke jalan keselamatan. Dia jelaskan yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Yang tauhid itu tauhid. Yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah. Yang beda-beda. Sehingga umat jelas di atas bayina umat ini. Nggak dibiarkan masyarakat ini. Mengikuti seleranya mereka. Yang kaya begini, yang ini seperti ini. Rusak agama ini. Kita harus jelas. Nggak ada masalah. Orang kemudian mempunyai sikap kepada kita dikatakan keras. Nggak ada masalah. Atau mengatakan gila. Nabi-nabi pun semuanya dikatakan gila. Oleh pengikutnya. Hatta Nabi Muhammad SAW dibilang apa? Gila. Karena mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran dan tidak boleh mengikuti agama nenek moyang. Harus tegas dalam kita beragama ini. Supaya apa? Supaya selamat umat. Kita harus bawa umat ini kepada keselamatan, bukan dibiarkan, bukan malah tidaknya ikut apa kata masyarakat, apa kata orang banyak. Nggak boleh. Harus jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan akan ditanya Allah pada kiamat nanti. Kenapa dibiarkan demikian? masyarakat sesat. Nggak dijelaskan kebenaran kepada mereka. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian, ikhwanibuddin, azakumullah. Kita harus juga berani menyampaikan kebenaran ini. Diskusi, tanyakan kepada ustadznya. Jangan diam. Allah berfirman, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Ta Tanya kepada ahlu zikir. Tanya kepada ahlu ilm. Jika kalian tidak mengetahui. Jangan diam. Tanya. Kenapa Ustadz mengadakan perayaan seperti ini? Kenapa Ustadz mengadakan zikir berjamaah seperti ini? Mana dalilnya? Mana kata? Tanya. Jangan diam. Jangan ngikut kepada kesesatan. Tanya. Ini Allah yang mengajarkan demikian. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir, orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Tanya terus dalilnya. Ini penting dalam kita beragama supaya kita selamat. Ini diantara yang yang perlu saya sampaikan karena ini masalah-masalah penting, masalah prinsip dasar dalam kita beragama. Termasuk juga satu lagi yang belum mengikuti kiai, ustadz, tuan guru, ajengan, habib nggak bisa kita mengikuti. Mereka manusia yang kita ikut dalil. Anda melihat orang-orang Nasrani sesatu karena siapa? Saya tanya kepada antum, orang Nasrani, Kristen, sesat karena siapa? Karena para pendetanya. Mereka sesat karena siapa? Karena pendetanya. Bukan mustahil juga umat ini sesat karena apa? Karena gurunya, karena ustadznya, karena kiainya. Bapak Nabi bersabda SAW, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imat al mudillin. Sesungguh yang paling aku takutnya sekalian imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan kata Rasulullah. Itu yang paling takut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat juga dalil dari Quran tentang orang-orang Nasrani disesatkan oleh para pendetanya di surah At-Taubah. Di surah 9. Allah menyebutkan di ayat 31 Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun Allah berfirman dalam surah Al-Bara'ah surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 31 Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, artinya ulamanya dan juga para rahibnya, para ahli ibadahnya, arbaba min sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam dan menjadikan Isa juga sebagai tuhan. Isa bin Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida dan mereka tidak diperintah diperintahkan untuk beribadah hanya kepada satu tuhan kepada Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha ilahu rahman rahim. Tuhan kamu hanya satu, Allah Rabbul Alamin. Enggak ada dua, satu. Allah, tidak ilah yang berhak diberikannya Allah. Allah yang maha pengasih dan Allah maha penyayang. La ilaha ilahu. tidak ada ilah yang berhak diberikannya Allah. Subhanahu wa amma yushrikun. Maha Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka menjadikan ulama mereka, pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Isa bin Maryam. Waktu ayat ini turun, Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak kami orang-orang Nasrani nggak menyembah para pendeta. Nggak menyembah para pendeta, nggak menyembah para ahli ibadah mereka tidak. Kata Nabi, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan? Dan kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan. Artinya menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dihalalkan mereka. Kemudian mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Kalian ikut. Kata Hadi, iya. Tilka itu Itulah ibadah mereka. Jadi kita nggak boleh ikut apa yang disampaikan oleh kiai, oleh ustadz Kecuali dalilnya, keterangannya. Jangan kita ikut. Oh ini yang begini boleh. Oh ini sunnah. Dari mana dalilnya? Keterangan dari mana? Amalan doa-doa ini, zikir ini. Kalau baca zikir ini seribu kali, selamat. Atau seribu seratus. Satu kali itu bisa ngilang umpamanya. Dari mana keterangannya? Yang seperti ini amalan-amalan yang nggak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuat-buat oleh manusia. Makanya menjadikan mereka sebagai Tuhan. Karena apa? Ikut aja. Apa kata mereka? Maka Allah katakan kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu illa wahida." Dan mereka tidak diperintah beribadahnya kepada Allah saja. Mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illahu. Tidak ilah yang berhak diberikan Allah. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu juga seperti orang menjadikan kuburan kuburan sebagai tempat ibadah. Saya tanya kepada antum, banyak kuburan di Indonesia yang dikeramatkan? Banyak. Yang dianggap barakah banyak. Kuburan yang orang datang berbondong-bondong sebagai tempat ibadah banyak di Indonesia. Yang mengatakan demikian siapa? Kiai-kiai, ustadz-ustadz mengatakan demikian. Allah nggak turunkan hujah kepada mereka. Allah nggak turunkan keterangan kepada mereka. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Kalau masjid tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Tapi orang berbondong-bondong datang ke sana minta dan berdoa kepada penghuni kubur. Ini perbuatan syirku nakbar, syirik yang paling besar yang membatalkan seluruh amalnya dia dan membatalkan keislamannya dia. Kalau sudah sampai hujah kepada mereka. Ini terjadi. Makanya kita harus tahu bagaimana berdoa yang benar sesuai dengan syariat, zikir yang benar. Kenapa? Kita ini sudah hidup di zaman yang orang sudah jauh dari Quran, jauh dari sunnah. Dai-dainya pun tidak membawakan hujah, dalil dan keterangan. Sehingga umat gak tahu, dipikir itu benar. Dan itu diamalkan oleh mereka tahunan. Dan mereka mati dalam keadaan syirik. Mungkin di antara di antara mereka mungkin bapak antum, orang tua antum, kakek dan nenek dibawa ke kuburan wali ibadah di sana ada yang tawaf di sana berdoa di sana minta kepada selain Allah ini perbuatan syirkun akbar Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk hanya berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoanya kepada Allah tidak kepada yang lain maka kita akan bahas buku doa ini tentang kaidah-kaidahnya paling penting kaidah-kaidahnya saya akan sebutkan tentang kaidahnya sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang keutamaan doa dan zikir Antum lihat di halaman 41. Karena ini yang kita bahas, buku ini doa dan wirid. Antum lihat di halaman 41. Tentang keutamaan doa. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna dan Rabbmu berfirman berdoalah kepadaku ini saya akan aku perkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina jadi suruh kita untuk berdoa hanya kepada Allah nggak ada yang lain doa itu hanya kepada Allah saja doa itu hanya kepada Allah saja Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kepada kalian. Tanpa perantara. Doa langsung kepada Allah tanpa perantara. Karena Allah itu dekat dengan hambanya. Dan Allah mengetahui tentang permintaan mereka semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i da'an. Faliyastajibu li wal yu'minu bila'allahum irsyudun. Apabila hamba-hamba aku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doa. Apa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Maka adalah ia memenuhi perintah dan beriman kepada Aku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah itu maha dekat. Allah berada di atas langit di atas arsh. Ini wajib kita mengimani demikian. Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsh. Dalilnya ratusan ayat dalam Al-Quran. Dan juga puluhan hadis Nabi yang sahih. Bahawa Allah berada di atas langit, berada di atas arsh. Dan ini pertama dalilnya Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga fitrah. Yang keempat akal. Yang kelima ijma. Atau mau diurut lagi Quran, sunnah, ijma, akal dan petra. Dari Quran banyak. Yang Allah sebutkan bahwa semua yang ada ini naik ke atas ibadah manusia. Ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'u. Semua ibadah, semua perkara yang baik naik kepada Allah, menuju ke langit. Allah di atas. Kalau kita baca surah Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la. Sucikan Rabbmu yang maha tinggi di atas Allah. Kemudian juga ketika kita sujud, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud. Kata Nabi SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajirun fakdir doa. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud. Banyakkan doa waktu sujud. Waktu sujud kita baca, subhan rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Allah di atas. Nabi bersabda SAW, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di muka bumi. Niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Allah juga menyebutkan Ar-Rahman, Al-Sistawa. Allah bersemayam di atas arsh. Dan ijma para ulama. Allah di atas langit, di atas arsh. Dan juga dalil akal. Bahwa di atas itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Dalil fitrah orang semua manusia, muslim maupun kafir, kalau mereka berdoa kemana ngangkatnya? Ngangkatnya kemana? Ke atas. Hatinya kemana? Ke atas. Ketika mereka mengalami kesulitan, tetap mintanya ke atas. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Makanya ketika ada seorang ditanya oleh Nabi SAW. Itu Hussein, bapaknya Imran bin Hussein. Ya Hussein, berapa Tuhan yang kamu sembah? Tujuh. Di mana Tuhan kamu itu? Enam di bumi, satu di langit. Enam di bumi, satu di langit. Kata Nabi, ketika kamu mengalami kesulitan, kesusahan, kepada yang mana kamu bermunajat? Pada yang satu. Kenapa kamu tinggalkan semuanya? Berpikir dia. Akhirnya dia berusaha bagaimana supaya bisa untuk masuk Islam. Akhirnya tinggalkan semuanya. Bermunajat kepada yang satu. Hanya kepada Allah SWT. Kata orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Zaman dahulu. Musyrik. Zaman dahulu. Itu mereka. Di saat sulit. Di saat sulit. Mereka itu meminta kepada siapa? Kepada Allah. Di saat senang mereka berbuat syirik Kalau yang ada sekarang ini, ya, umat ini, sebagian dari umat ini, bisa senang berbuat syirik kepada Allah, bisa susah berbuat syirik kepada Allah. Iya tidak? Kalau orang kafir, musyrik di zaman dulu, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ falamma najau minal bari idahum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak. Mereka berdoa kepada Allah. Ini orang-orang musyrik nih. Orang-orang kafir. Mereka berdoa kepada Allah. Dengan ikhlas kepada Allah. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyriku tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi mereka berbuat syirik di saat apa? Di saat senang, Berdoa kepada Allah di saat apa? Di saat susah. Kalau yang sekarang, yang sekarang ini sebagian umat berdoa minta kepada kubur-kubur, kubur wali datang ke kubur wali, mereka minta ke sana di saat susah dan di saat apa? Di saat senang. Ini yang satu perbedaan. Yang kedua sekarang. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, orang musyrik pada zaman dahulu mereka itu mereka ini musyrik, musyrik kita bicara musyrik. Mereka mau beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Mereka cari orang yang soleh, yang soleh. Seperti Lata, Uzza dan yang lainnya. Itu Lata, dia orang yang baik, yang membuat adonan tepung, roti itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Karena orang jahiliyah menunaikan ibadah haji orang jahiliyah. Meninggal Atta ini, maka diangkatlah dia sebagai Tuhan, disembah orang soleh. Kalau nggak soleh nggak mau mereka. Tapi kalau sekarang sebagai umat disembah semuanya, syirik semua syirik ini, ya ada ada yang soleh mereka sembah, ada juga wali setan yang mereka sembah, ada juga orang jahat yang mereka sembah, ada juga kerbau mereka sembah. Kiai selamat. Ada nggak? Ada di Indonesia ini. Mereka datang ke kubur-kubur orang yang nggak ada yang nggak sholat, dianggap oleh wali oleh mereka nggak sholat, nggak puasa, minum homer meninggal orang berbondong-bondong datang. Ada yang perusak agama, kuburan datangin oleh banyak orang. Akal yang mana bisa terima? Ini belum menyalahi syariat. Syirkul akbar, syirik yang paling besar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Allah menyuruh kita beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Yang mengabulkan semua doa Allah. Yang memberikan manfaat kepada manusia semuanya Allah. Yang menolak semua bahaya hanya Allah SWT. Yang memberikan rezeki kepada kita semuanya Allah. Makanya kita harus ingat, nggak boleh kita berdoa. Allah berfirman di dalam surah Yunus Surah 10 antum catat. Di surah Yunus, surah 10 di ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak menolak bahaya dari kamu. Jika engkau lakukan demikian, maka engkau termasuk orang yang zalim, artinya musyrik. Dalam surah Yunus ayat 106. Ini Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kamu berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya. Kalau kamu lakukan, maka kamu termasuk orang yang berbuat syirik. Karena nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa juga menolak bahaya. Yang memberikan manfaatnya Allah, menolak bahayanya Allah Taala. Nabi nggak bisa memberikan hidayah. Nabi menyampaikan hidayah kepada manusia, tapi orang itu dapat hidayah dari dia, Allah yang memberikan hidayah. Nabi nggak bisa memberikan manfaat hidayah kepada siapa? kepada pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Yang membantu dakwah Nabi. Nabi berusaha menyampaikan dakwah ini agar pamannya masuk Islam. Gak bisa. Sampai Allah turunkan ayat dalam surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man Engkau nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Nabi ingin pamannya dapat dapat hidayah. Memberikan manfaat nggak bisa. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah saja. Yang menolak bahaya pun hanya Allah. Nabi nggak bisa menolak bahaya. Nabi Muhammad SAW waktu perang Uhud, waktu perang Uhud, Nabi kena kepalanya berdarah-darah kepalanya. Giginya ada yang copot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak bisa bilang menunjukkan bahwa nggak ada dalam Islam juga ilmu kebal itu nggak ada, nggak ada ilmu kebal. Nabi Muhammad SAW luka parah di kepalanya, giginya juga copot. Sallallahu alaihi wasallam gugur giginya. Waktu perang Uhud, Nabi nggak bisa menolak bahaya. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat Allah. Makanya kita harus kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sampaikan hajat kita hanya kepada Allah. Karena yang bisa melakukan itu semuanya adalah Allah SWT. Bukan manusia. Apalagi orang yang sudah mati. Nggak bisa apa-apa. Yang masih hidup aja nggak bisa memberikan manfaat. Apalagi yang sudah mati. Makanya orang-orang yang datang ke kubur-kubur. Akalnya mereka di mana? Akalnya. Pertama akalnya. Atau mau dicari pertama agamanya gimana agamanya mereka. Tapi yang Islam. Masa Islam berbuat syirik? Ya bisa batal keislamannya. Yang kedua akalnya. Akalnya kalau dia gunakan. Dia kan orang sudah mati. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong. Sampai di kuburan, berbondong bono datang minta manfaat. Dia nggak bisa mandikan dirinya sendiri. Iya kan? Nggak bisa. Akalnya di mana? Bagi juga hatinya dia di mana? Makanya ini sudah jauh dari agama ini. Perbuatan syirik ini merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak kehormatan manusia, Bahkan bisa mereka lebih jelek daripada binatang. Karena menghinakan kepada apa? Kepada makhluk. Kita wajib beribadah yang kepada Allah. Menghinakan diri kita hanya kepada Allah. maka dikatakan ibadah itu kata Ibnu Qayyim, ghayatul hubbi ma'a ghayatil zul Puncaknya kecintaan hanya kepada Allah dan puncaknya kehinaan hanya kepada Allah. Ghayatul hubbi ma'a ghayatil zul Puncaknya Kecintaan hanya kepada Allah dan puncaknya kehinaan diri kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya harus perhatikan, ketika orang berbuat syirik akan dihinakan Allah. Di muka bumi dihinakan, nanti di kubur dihinakan, di akhirat lebih lagi dihinakan oleh Allah. Karena Allah tidak akan redho selama-lamanya kalau Allah disekutukan dengan makhluknya. Maka doa itu ditujukan hanya kepada Allah. Kalau sebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku langsung. Aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian doa ini adalah ibadah. Doa huwa ibadah. Doa itu ibadah. Kalau rabbukum mud'uni astajib lakum. Doa itu ibadah. Kalau doa ibadah, berarti harus kembali kepada contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi melakukan doa ini? Harus kembali kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berdoa? Karena agama Islam sudah sempurna. Dan Nabi bersabda SAW, Inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil Fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi apa yang telah terjadi dan dari apa yang belum terjadi. Dalam kalian hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, doa itu bermanfaat dari apa yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Umpamanya orang tertimpa musibah, atau dia terkena penyakit atau dia bangkrut atau yang lain dia berdoa kepada Allah maka bermanfaat Allah akan hilangkan penyakitnya musibahnya dan yang lainnya wa mimma yanzil dan apa yang belum terjadi kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai bencana bermanfaat minta kepada Allah maka doa yang paling banyak yang Nabi anjurkan untuk kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al afwa yaitu kemaafan wal afiyah, dijauhkan dari malapetaka. Itu doa yang paling baik yang Nabi anjurkan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi bersabda, "Inna Allah Rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdi idha rafa yadai ilaihi ayyaruddahu masifra." Sungguhnya Rabb kalian yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi, itu malu. Lagi Maha Mulia, dia malu terhadap hambanya jika dia mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk mengembalikan kedua tangan tadi dalam keadaan kosong, yakni jika doanya tidak dikabulkan. Hadis Sahih Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Cepat atau lambat. Jadi nggak mesti kita doa sekarang, doa dikabulkan sekarang tidak. Antum baca hadis selanjutnya di halaman 44. Kata Nabi SAW, "Mamin muslimin Allah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalathin imma an tu'ajjal lahu da'watuhu wa imma ayat dakhiraha lau fil akhirah wa imma yasrif anhu min as-su'i mithlaha qalu idza nuqtir qala Allahu aktsar kata Nabi SAW tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang dalamnya tidak mengandung dosa dan pemutusan pemutusan rahim melainkan Allah akan memberi baginya salah satu dari tiga kemungkinan yaitu doa itu akan segera dikabulkan atau Allah menyimpan untuknya di akhirat atau Allah menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat radhiyallahu ajmain menyahut, jika demikian kita memperbanyak doa atau minta kepada Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini hasan sahih riwayat Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Al-Hakim dan yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi apabila seorang muslim berdoa kepada Allah, maka selama doanya tidak ada dosa. Seperti apa ada dosa? Dia berdoa, "Ya Allah, dia temannya umpamanya. Ya Allah, hancurkan dia. Ya Allah, celakakan dia." Ini dosa, nggak boleh. Mendoakan kecelakaan kepada seorang muslim nggak boleh dosa, nggak boleh. Makanya nggak boleh dia berdoa yang ada dosa atau memutuskan silaturahmi. Ya Allah, jangan saya temukan lagi dengan saudara saya selama lamanya. Nggak boleh. Ini memutuskan silaturahmi. Selama doa itu tidak ada dosa dan selama doa itu tidak memutuskan silaturahmi maka Allah akan berikan tiga. Tiga kemungkinan. Pertama, doanya akan disegerakan. yang pertama. Yang kedua, Allah simpan nanti di akhirat. Karena setiap doa yang dilakukan dengan ikhlas dan itibar mendapatkan ganjaran. Terus dapat pahala disimpan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan hilangkan dari kejelekan yang semisalnya. Kejelekan yang semisalnya. Jadi penyakit yang berat, maka dihindarkan dia dari penyakit-penyakit yang berat. Kalau gitu kita mau perbanyak, maka Allah lebih banyak. Makanya doa itu kita berdoa, tetap berdoa. Gak boleh kita istijal, terburu-buru gak boleh. Nanti ada dibahas dalam adab doa itu nggak boleh kita terburu-buru. Kita berdoa dengan ikhlas, dengan yakin dan cari waktu-waktu yang mustajab atau tempat yang mustajab menurut dalil dari Quran dan Sunnah kita berdoa kepada Allah. Kalau belum dikabulkan, belum dikabulkan, sabar. Antum lihat nabi-nabi alaihi musallat wassalam. Mereka dicintai oleh Allah. Tapi apa doanya semua nabi dikabulkan? Tidak. Saya ambil contoh. Dan itu lama. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk mendapatkan anak. Terus berapa puluh tahun berdoanya. Istrinya mandul sampai sudah tua baru diberikan anak oleh Allah Taala. Nabi Zakaria juga demikian. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan anak oleh Allah SWT pernikahan dengan Khadijah. Kemudian dapat anak dari Maria. Tapi dari istri-istri Nabi, umatul mukminin nggak dapat. Apa istri Nabi ini yang umatul mukminin tidak berdoa kepada Allah? Mereka berdoa. Mereka ingin dapat anak dari Rasulullah. Tapi nggak dikabulkan. Sampai mereka meninggal. Nggak dikabulkan. Nggak mungkin orang menikah dengan orang soleh nggak kepengen punya anak nggak mungkin. Ini Nabi Muhammad sebaik makhluk di muka bumi. Sayyidul Anbiya al Mursalin. istri sudah berdoa kepada Allah untuk punya anak saya dapat. Nabi Sulaiman Alaihissalam dia mengatakan aku akan mencampuri istriku 70 istrinya 70 dan akan lahir semuanya mujahid yang berjalan Allah kemudian dicampuri semuanya dari 70 cuma lahir satu dan sepotong manusia. Sambil dikatakan kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah akan jadi semuanya. Karena nggak mengucapkan insya Allah satu yang nggak mengucapkan, insya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW kalau seandainya Nabi SAW mengucapkan insya Allah akan jadi itu. Saya akan mencampuri 70 istri ini dan semuanya lahir 70 ini jadi mujahid. Tapi nggak ada yang lahir cuma satu dan sepotong manusia. Ini Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka doa itu ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak. Enggak semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terbaik, para ambia, rasul, orang-orang soleh banyak yang berdoa yang belum dikabulkan oleh Allah taala, disimpan di akhirat. Tapi apa berhenti berdoa terus? Karena doa ibadah. Doa ibadah. Sedangkan ibadah apa kita berhenti? Beribadah kepada Allah terus sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadah kalau kepada Allah sampai datang kematian. Terus berdoa kepada Allah. Harus sabar, nggak boleh istijal. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Allah memberikan musibah dan yang lainnya harus sabar juga. Doa tetap doa seperti Nabi Ayub alaihi salat wasalam. Diberikan penyakit oleh Allah yang berat penyakitnya selama 18 tahun. Terus doa kepada Allah. Tapi setelah itu Allah hilangkan penyakitnya diganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Dari keluarganya. Subhanallah. Nah, harus sabar. Harus sabar. Doa tetap. Ikhtiar tetap jalan. Dan harus sabar. Nggak boleh terburu-buru. Dan jangan berbuat dosa. Jangan berbuat maksiat Jangan datang ke dukun-dukun, jangan. Makanya terus berdoa hanya kepada Allah. Kemudian juga zikir jangan tinggal karena orang-orang banyak berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu juga doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah dengan suara yang perlahan, tidak dengan suara yang keras dan tidak juga dengan berjamaah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifata wa dunal jahri al qawli bil ghudu wal asal wa la taqum al ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi suruh kita dengan suara yang perlahan-lahan. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu sabbihu bukratan wa asila." Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, 34, "Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang." Jadi kita dianjurkan berdoa, dianjurkan berzikir. Orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Makanya kita harus banyak berzikir kepada Allah. Zikir pagi, zikir petang itu baca. Dari mulai kita mau tidur sampai kita eh, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Itu anda berusaha membaca zikir-zikir itu. Bangun tidur, masuk ke WC, keluar WC. <clears throat> Kemudian zikir wudhu, <clears throat> zikir salat, pada salat dan seterusnya. Itu antum harus baca itu. Kemudian ketika berangkat ke masjid bagi laki-laki, baca zikir. Keluar rumahnya baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan sambil jalan baca Allah majal fi qalbi nuran wa fi lisan nuran wa jal fi sam'i nuran wa jal fi basar terus sampai baca. Sampai ke masjid. Masuk masjid baca lagi. Doa masuk masjid. Kemudian sholat. Dua rakaat. Qobliyah subuh. Sholat subuh. Selesai sholat zikir pada subuh. Kemudian zikir pagi baca. Sampai menjelang matahari terbit. Itu Masya Allah. Nikmat. Tenang kita. Nanti pulang begitu juga. Apalagi yang kita lakukan. Kalau kita bawa mobil, bawa motor, sambil jalan bisa berzikir kepada Allah. Baca zikir yang umum seperti baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar la haula wala quwata illa billah. Baca. Di masjid belum sempat baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim 100 kali baca. Karena timbangan yang paling berat dua. Zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Ini paling berat timbangan pada hari kiamat nanti. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa qadir 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Kita akan terhindar dari gangguan syaitan. Dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah. Jadi banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Yang sesuai dengan sunnah. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Makanya saya ingin jelaskan sedikit tentang kaidah-kaidah dalam kita berdoa dan berzikir. Karena ini kalau lihat pelanggaran yang terjadi di masyarakat ini karena tidak tahu kaidah dalam kita berdoa dan berzikir. Antum lihat di halaman 109. halaman 109 dalam buku doa dan wirid kaidah-kaidah penting dalam berdoa dan berzikir. Allah SWT memerintahkan umat manusia agar banyak berzikir dan bersyukur. Sebab hanya dia semata yang memberikan seluruh nikmat kepada para makhluk. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum wa la takfurun." Hendaklah kalian semua ingat kepadaku. Aku akan ingat kepada kalian. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku jangan kalian kufur. Kemudian Allah berjanji akan memberi ganjaran bagi orang yang banyak berdoa dan banyak berzikir. Allah berjanji. Makanya kita harus terus banyak berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan kata Nabi SAW, Laisa syai'un akrama ala Allah minat doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Jadi Allah senang kalau hambanya itu berdoa kepadanya. Allah senang kalau hambanya mengadu kepadanya. Allah senang kalau hambanya meminta kepadanya. Allah senang. Makanya Nabi bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Makanya kita terus minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Manusia nggak senang kita minta dan tidak boleh kita minta-minta kepada manusia. Hukumnya haram. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Maka Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah saja. Jangan minta kepada manusia. Jadi berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang paling banyak berdoa, berzikir di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa, paling banyak berzikir di muka bumi Rasulullah SAW. Maka yang harus kita ikut, yang kita contoh Rasulullah SAW. Yang keempat, seorang hamba tidak dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah apabila tidak mengikuti doa dan zikir yang dianjurkan serta diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa dan zikir beliau adalah yang terbaik. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa, zikir, berikut berbagai kebaikan yang dapat diraih dari kaum muslimin. Ya teladan kita Rasulullah, yang kita ikut Rasulullah. Yang kelima, Rasulullah SAW mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabat, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan doa sehari-hari, begitu juga doa pagi dan petang. Ada di buku ini ada. Doa dan zikir pagi dan petang ada. Dan juga doa-doa yang lainnya. Nah, itu harus kita baca dan kita hafalkan. Dan ajarkan anak-anak kita untuk membaca doa dan zikir ini. Kemudian yang keenam, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah itiba. Mengikuti Rasulullah SAW agar kita dicintai oleh Allah. Mengikuti Rasulullah. Bukan membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Surah Al Imran ayat 31. Yang ketujuh, bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna agama ini. Jadi nggak boleh ditambah-tambah lagi, nggak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama ini. Sudah sempurna. Jadi nggak boleh orang membuat satu ibadah atau cara atau doa yang dia buat-buat, yang Nabi nggak contohkan nggak boleh yang dia katakan ini amalan, ini isim yang dia amal nggak boleh. Kita wajib mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, karena agama Islam sudah sempurna, umat Islam harus memperhatikan doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebab doa dan zikir adalah ibadah, sedangkan ibadah dasarnya adalah contoh, bukan mengada-ada dan juga bukan pula berbuat bid'ah dan bukan mengikuti hawa nafsu. Yang kesembilan, bahwa hati seorang muslim harus merasa cukup dan puas dengan doa dan zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia harus merasa cukup, merasa puas dengan doa yang Nabi ajarkan. Cukup semuanya. Nanti saya akan sebutkan doa apa saja yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah. Apa saja yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi beliau ini sudah contohkan yang terbaik dan kita harus merasa puas dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang ke sepuluh, yang wajib dipilih serta dilaksanakan oleh seorang hamba adalah doa dan zikir Rasul SAW yang sahih. Karena dalamnya ada tujuan mulia, permohonan yang tinggi. Di dalamnya terdapat tauhid yang ikhlas, ibadah yang disyariatkan, dan kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-11, doa wajib kita panjatkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lainnya. Jadi doa itu kita wajib panjatkan hanya kepada Allah. Dan kita setiap hari mengikrarkan minimal 17 kali. Iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepada engkau saja ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada engkau saja ya Allah kami beribadah. Hanya kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Jadi ibadah hanya kepada Allah. Ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa masuk ibadah. Bab Nabi bersabda, doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makanya harus kita perhatikan bahwa berdoa itu hanya kepada Allah. Nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Ketika orang berdoa atau meminta kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun nakbar syirik yang paling besar. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, apakah kepada patung, kepada kubur, kepada pohon, kepada batu atau yang lainnya, nggak bisa memberikan apa-apa. Nggak bisa. Semuanya mati. Makanya kalau antum lihat setelah Allah menyebutkan tentang wajibnya berdoa hanya kepada Allah, antum lihat di surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 di ayat 60 sudah kita baca tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam kalian semua berdoa kepada aku, aku akan kabulkan, aku akan kabulkan doa kalian. Antum lihat lagi. Di ayat 65-nya di surah itu juga. Surah Ghafir ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishin lahu din alhamdulillah rabbil alamin. Allah lah yang maha hidup. Tidak ilah yang berhak diibadahi hanya Allah. Berdoalah hanya kepada Allah. Karena yang lahir semuanya mati. Yang hidup hanya Allah dengan kehidupan yang sempurna. Berdoa hanya kepada Allah. Yang maha hidup dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah menegur orang yang berdoa kepada selain Allah. Dia nggak punya adab kepada Allah. nggak punya akhlak kepada Allah. Dia telah berbuat zolim kepada Allah. Karena zolim yang paling besar apa? Zolim yang paling besar apa? Syirik, menyekutukan Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada penghuni-penghuni kubur. Ini syirik. Allah mengatakan, Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Makanya orang-orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, Allah sudah katakan kepada mereka, gak bisa mereka menjawab. Gak bisa mereka meminta. Saya bawakan keterangan ayat-ayatnya. Sekarang antum lihat di sini penjelasannya. Untuk melihat di halaman 114 Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107 ada di bukunya lihat ayatnya wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sini anda perhatikan, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Nggak ada yang memberikan manfaat atau nikmat kecuali hanya Allah. Makanya sebelumnya sebelum ayat ini, ini kan ayat 107. Antum lihat di ayat 106-nya. Di surah yang sama, surah Yunus 106. Allah menyebutkan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa melakukan bahaya dari kamu. Kalau engkau lakukan juga berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim kata Allah. Zalim. Ada berbuat syirik. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah, kalau antum perhatikan, nggak bisa menjawab mereka. Tuhan-tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan atau kiai atau wali atau habib atau yang lainnya yang mereka datang ke kubur-kubur itu nggak bisa menjawab nggak bisa mendengar antum lihat dalilnya antum lihat di Quran ya ini saya sebutkan Quran supaya kita akrab dengan Al-Quran yang harus kita baca setiap hari Al-Quran ini kamu lihat di surah Fatir. Surah Fatir. Surah yang ke-35. Surah Fatir. Di ayat 13-14. Ayat 13-14. Lihat surah Fatir. Fatir. Surah yang ke-35. Allah berfirman, "Walladina tada'una miduni ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum." walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kalian berdoa, yang kalian minta, yang kalian beribadah kepada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Gak punya apa-apa. Kurma, kalau antum lihat buka kurma, kurma itu buah kurma dibuka Nah itu ada kulit arinya. Itu setipis kulit ari. Nggak punya apa-apa. Sekarang kalau orang berdoa kepada mereka, apa yang mereka mau berikan? Nggak punya apa-apa. Yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya siapa? Seisinya Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kenapa mereka minta kepada selain Allah? Yang nggak bisa menciptakan. Yang nggak bisa menciptakan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala semua ada pada Allah semuanya di tangan Allah. Apa yang ada di tangan Allah itu yang Allah sudah berikan kepada seluruh makhluk ini semuanya nggak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah tidak berkurang sedikit pun juga. Subhanallah. Makanya Allah katakan kenapa mereka berdoa kepada selain Allah yang nggak punya sedikit sedikit kulit hari nggak bisa nggak punya sama sekali. Setipis kulit hari nggak punya sama sekali ya la doa aku kata Allah. Seandainya mereka berdoa kepada orang-orang itu, kepada benda-benda itu, mereka nggak mendengar. Nggak mendengar. Yang dikubur-kubur yang orang datang berbondong-bondong ke kuburannya wali songo atau wali ini atau ajengan ini atau segala macam, nggak mendengar mereka. Walau umat saja bulakum. seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab Seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu, mengingkari perbuatan kamu. Nggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah. Artinya orang-orang soleh yang mereka datang ini, kalau betul dia orang soleh yang didatangi kuburannya orang soleh, meminta orang soleh akan ingkari, akan mengingkar pada hari kiamat bahwa saya nggak pernah nyuruh mereka untuk berdoa pada saya. Marah pada hari kiamat nanti. Mereka ingkari kesyirikan. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ini orang yang paling sesat di muka bumi. Selain dia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan dia <clears throat> hilang agamanya, hilang akalnya, hilang hatinya, dan juga mereka yang berdoa kepada selain Allah adalah orang-orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Ahqaf. Jadi semuanya dengan dalil. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf. Surah 46 ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma ya- <clears throat> Untuk melihat dalam surah surah Al-Ahqaf ya, surah Al-Ahqaf di ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adalu mimman yada'u min dunillahi man yastajibu lahu ila yawmul qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Waman adallu. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini kata Allah. Mimma yada'u minullah. Melainkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun dan mereka itu lalai dari doa mereka. Wa idha husyiran nasu dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan mereka akan menjadi musuh artinya maksudnya orang-orang yang didatangi yang orang minta datang berdoa itu memusuhi kepada orang-orang yang berdoa yang meminta kepadanya wa kanu ibadah kafir dan mereka mengingkari ibadahnya mereka itu Anda perhatikan di sini Artinya orang yang paling sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa meminta kepada sana Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka. Kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah. Nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, Gak bisa mereka mengabulkan doa. Gak bisa. Mereka mendengar pun gak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, gak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini. Malayastajibu gak bisa menjawab, gak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh. Perhatikan ini. Jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Jangan salah paham. Kalau ziarah kubur, ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur, ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur, fazuruha fa inna tuzakirkumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan kata yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh. Tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta. Ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah. Ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah. Ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali itu. Penghuni kubur itu. Ini kenyataan. Yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur. Kekuburannya para wali. Dan ini kalau anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redho selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Usul Salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dikatakan, "Inna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal." Allah tidak redho selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang lutus Allah nggak redo. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dibunuhkan urusan, Allah nggak redo. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada Nabi yang diutus. Orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Minta kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya dimudahkan rezekinya. Supaya dimudahkan jodohnya. Supaya dagangannya laris. Supaya segala macam. Allah nggak redo, nggak redo. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redo. Hatta kepada orang yang paling soleh kami Nabi Muhammad SAW. Orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redo. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhu majmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafa Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai siapa yang melakukan pertama kali penyembahan-penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi Syiah pertama kali La'natullah alaihim pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Hussein, mereka sembah. Mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah. Sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, torekot torekot sufiyah. Yang pertama Syiah, lanatullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang. Yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Gak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid. Kemudian <clears throat> pada Khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Gak bisa bersatu dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Gak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baki gak mungkin. Karena Nabi gak mau. Kalau dibagi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu. dengan dua jangan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka lima hari menjelang wafatnya Rasulullah Rasulullah mengatakan la'anallahu la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dhalik Mudah-mudahan kata Nabi SAW lima hari menjelang wafat. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. Lima hari menjelang wafat. Lima hari. Terus Nabi ingatkan umatnya. Jangan seperti Yahudi. Jangan seperti Nasrani. Yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan. Dan gak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam. Gak boleh. Ziarah kubur boleh. Tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah. Mempunyai keutamaan. Gak boleh. Yang punya keutamaan tiga masjid. Masjid aja. Cuma tiga masjid. Dari seluruh dunia. Yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ada di buku ini. La tushaddu rihalu illa ila salasin masajid. Masjid hadha wa masjid haram wa masjid aqsa. Kata Nabi nggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali tiga masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali tiga masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjid Haram, yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus. Orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya. Kecuali tiga masjid. Masjid Nabawi. Sekali sholat di sana seribu. Lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjid Haram, di Mekah maksudnya di Masjid Haram saja, bukan di masjid yang lain di Mekah, bukan di Masjid Haram saja itu 100 ribu. Utamanya dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjid Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali tiga masjid, apalagi kuburan, kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil. Itu catat. Karena kita beragama harus dengan dalil. Kalau dikatakan oleh mereka, kan wali-wali orang-orang soleh itu dekat dengan Allah Kata mereka begitu. Kita datang supaya kita dekat dengan Allah. Kita katakan kepada mereka, wali yang ada atau orang yang soleh yang ada lebih soleh siapa dari para sahabat? Lebih soleh para sahabat. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat semuanya <clears throat> aulia rahman. Para sahabat semuanya aulia rahman, wali-wali Allah. Semua sahabat itu wali-wali Allah. Jadi semua para sahabat wali-wali Allah. Semuanya para sahabat wali-wali Allah. Gak ada seorang pun yang datang ke kuburan sahabat untuk minta sesuatu. Gak ada. Atau berdoa di sisi kuburan para sahabat supaya makbul. Atau para sahabat datang dekat kuburan Nabi. Gak berdoa kepada Nabi tidak. Tapi dekat kuburan Nabi. Dekat kuburannya supaya dikabulkan. Gak ada. Bahkan ditegur ketika terjadi yang demikian. Ditegur dengan keras. Nggak boleh. Dan punya keyakinan demikian kalau doa di sisi kuburan orang yang soleh atau wali akan dikabulkan nggak boleh. Dan mereka juga kadang-kadang membawa ayat yang salah. Makanya saya sebutkan di sini untuk melihat di halaman 115 berdoa kepada selain Allah seperti berdoa guna minta satu hajat isti'anah, minta pertolongan, istiqosa minta tolong pada saat sulit kepada orang yang mati, Baik orang yang mati itu nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat atau meminta rezeki dan kesembuhan penyakit dari mereka atau kepada pohon dan makhluk lainnya selain Allah adalah syirik akbar, syirik yang paling besar. Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an syirik akbar itu diampuni nggak dosanya? Tidak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna li liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh telah berbuat dosa besar yang paling besar. Ini syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian dalam usul salah satu disebutkan, barang siapa yang malingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana bi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah Al-Mu'min ayat 117. Barang siapa yang beribadah kepada ilah yang lain selain Allah, padahal tidak suatu bukti pun baginya tentang itu, padahal tidak satu, satu tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabbnya sungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung jadi beribadah kepada sana Allah adalah musyrik orang yang beribadah berdoa kepada sana Allah maka dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar dosa yang paling besar kemungkaran yang paling mungkar dosanya tidak akan diampuni Allah dan amalnya akan dihapus serta diharamkan masuk surga jika dia meninggal sebelum bertobat dari dosa syirik tersebut. perhatikan itu bahwa dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Dan orang yang berbuat syirik amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah. Sholat lima waktu tiap hari, berdoa kepada Allah. Tapi sering juga dia datang ke kubur-kubur wali. Ke kubur-kubur Habib, kubur Kiai, ajengan ah, datang ke sana minta di sana. Ini namanya menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Meskipun dia berdoa kepada Allah juga, tapi dia berdoa kepada yang lain. Nih kalau dia melakukan yang demikian, maka dihapuskan seluruh amalnya. Antum lihat ayatnya. Antum lihat dalilnya. Surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 65. Az-Zumar Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, La in ashraqta, la yahbatanna amaluka, wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik Muhammad, Allah akan hapuskan seluruh amalmu. Dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang berbuat syirik, seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah Taala. Jadi kalau umpamanya sekarang dia sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, tapi dia sering juga datang ke kubur-kubur minta sesuatu kepada mereka, minta hajat kepada mereka, atau minta tolong kepada jin. Ini berbuat syirik. Berbuat syirik kepada Allah. Maka seluruh amalnya akan hapus. Seluruh amalnya akan hapus dengan dasar ayat ini. Lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu. Maka engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian juga orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Kemudian lanjut lagi. Yang ke-12. Poin ke-12. Tidak boleh bagi siapapun yang melakukan zikir dengan jumlah bilangan atau dengan cara tertentu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Misalnya dengan jumlah bilangan tujuh kali, sepuluh kali, 17 kali 40, 100, 200, 500, 1000, 2000 atau yang lainnya. Enggak boleh. Karena nggak ada contoh dari mana. Dia mengatakan hitungan baca subhanallah 1100 satu kali umpamanya. Dengan duduknya bersila atau duduknya kakinya ditegakkan atau gimana? Dari mana keterangannya? Atau dengan goyang-goyang kepala ayat Allah dan goyang kepala. Dari mana keterangannya? Makanya saya sebutkan di sini. Atau dilakukan dengan cara tertentu. Seperti berjamaah. Sambil menangis. Sengaja supaya menangis. Atau meratap histeris. Atau dengan duduk tertentu sambil bergoyang-goyang. Atau dengan menggoyangkan kepala. Dan yang lainnya. Atau diiringi dengan lagu musik. Ini semuanya adalah perbuatan bid'ah. Yang gak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah ini. Makanya dia meskipun banyak berzikir, banyak berzikir sampai menangis, nggak membuat dia tambah imannya kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Tidak. Karena apa? Yang dilakukan tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan kalau antum lihat ini termasuk talbis iblis. Talbis iblis. Al Imam Ibnu Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis. Artinya pengkaburan iblis. Penyesatan iblis. Jadi orang dibuat sepertinya ibadah pada hakikatnya sudah jauh dari Islam. Jauh. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi di mukadimah saya sebutkan gini. Antum lihat di halaman 11. Halaman 11 halaman 12 di mukadimah Kata Imam Ibn Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Dia berkata, iblis menyesatkan kebanyakan orang awam dengan kehadiran mereka di majlis-majlis zikir. Dan di tempat itulah mereka dibuat sengaja menangis. Aku mengetahui betul, banyak manusia yang hadir di sana bertahun-tahun menangis, berpura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka setelahnya tidak berubah sedikit pun juga. Sungguh mereka tetap bermuamalah dengan cara riba, menipu dalam jual beli, tidak mengerti tentang rukun salat, ghibah dan durhaka kepada orang tuanya. Mereka itulah orang-orang yang terkena perangkap iblis. Talbis iblis. Dan aku melihat bahwa mereka menyangka bahwa hadir di majlis zikir tersebut dan bahwa na bahwa tangis yang ditunjukkan akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat. Ini iblis menggoda mereka dengan cara kumpul di majelis zikir sambil menangis padahal mereka ini jauh dari Islam. <clears throat> ini sudah ada pada abad ke-6 Nujuz sudah ingatkan orang-orang yang berzikir demikian. Jadi orang bukan diajar bagaimana ibadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, ajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang mengajarkan kepada mereka. Kau diajarkan cuma zikir, menangis lagi. Nanti ketemu lagi bulan depan, zikir lagi, menangis lagi. Lantas gimana mereka mendapatkan ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah? Nggak dapat ilmu. Cuma zikir nangis, zikir nangis. Apa Islam cuma zikir nangis? Ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat oleh ilmu nafi' wal amal salih. Ajarkan mereka akidah yang benar, tauhid yang benar. Mereka paham tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Bukannya zikir. Zikir dianjurkan setiap waktu tapi dengan berjamaah sambil Nabi nggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nggak pernah mencontohkan yang demikian. Makanya kita lihat contohnya ada atau seperti contohnya ada atau tidak. Jadi harus tahu. Kemudian juga tidak boleh seorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu. Seperti ada orang mengajarkan kiai kepada muridnya baca ini yasin, yasin, yasin seribu kali. Supaya apa? Bisa kebal. Dari mana keterangannya? Atau baca ya latif, ya latif, ya latif. Supaya apa? Bisa hilang. Dari mana? Ada yang bilang bisa terbang. Ini semua sesat dan menyesatkan ini. Gak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh juga seorang membuat eh, doa-doa atau zikir-zikir tertentu Mekiai atau ustadz atau habib dia buat sendiri doanya zikirnya dibagi murid-muridnya ini kalau kamu mau selamat ini amalan yang paling baik ini ada nggak yang begitu ada nggak boleh dia telah menjadikan dirinya sebagai apa sebagai Tuhan pembuat syariat antum lihat ayatnya antum lihat di sini Allah berfirman dalam surah Surah Asyura ayat 21 amlam syuraka'u syara'u lahu min ad-dini malam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Gak boleh mereka membuat satu yang baru dalam agama ini yang gak ada contoh dari Rasulullah. Apakah bentuknya zikir atau doa tertentu atau bacaan tertentu yang kata mereka bisa menyelamatkan manusia? Gak bisa. Bab ini satu yang baru dalam agama kata Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, tertolak. Amalnya tertolak. Dan Nabi bersabda, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis sini sahih Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, Kullu bid'atin dolalah, wa kulu dolatin finar Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesat tempatnya neraka. Ada sini sahih, riwayat Nasai, dari sahabat Jabir. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah, seperti doa dan zikir, tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari empat segi. Tolong untuk perhatikan, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang berdalam dalam ibadah, seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari empat segi. Yang pertama, ia meninggalkan doa dan zikir yang telah disyariatkan. Jadi kalau dia membuat doa atau zikir yang dia buat-buat sendiri, dia karang-karang sendiri dan diberikan kepada murid-muridnya, maka yang pertama dia berdosa dari empat segi. Dia meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia menambah-nambah dalam syariat Islam. Menambah-nambah dalam syariat Islam. Yang ketiga, dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Yang keempat, dia mengelabui masyarakat awam sehingga mereka menganggap hal itu boleh. Ya, orang awam dikelabui oleh oleh dia. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah kita kitabnya Tashihud Doa. Maka kita harus hati-hati. Kita jangan ikut-ikutan dan membuat zikir yang tertentu nggak boleh. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah. Kita juga nggak boleh menentukan ibadah di hari, bulan, malam, siang, tempat nggak boleh. Nggak boleh kita tentukan. Karena kembali kepada syariat. Ada nggak Nabi menentukan malam ini, doa ini, atau zikir ini, atau siang ini, atau hari ini, atau bulan ini, atau tempat dari mana? Harus ada dalil, harus ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kemudian yang ke belas wajib diperhatikan bahwa tidak boleh kita beribadah di sisi kubur. Halaman 121 antum lihat, halaman 121. Kaidah yang ke-15, wajib juga diperhatikan bahwa tidak boleh beribadah di kubur, baik dengan mengerjakan salat, berdoa, menyembelih binatang, bernazar, membaca Al-Qur'an maupun ibadah lainnya. Tidak ada satupun keterangan sahih dari Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka beribadah di sisi kuburan. Bahkan terdapat ancaman keras bagi hamba yang beribadah di sisi kuburan yang sahih. Di sisi kuburan orang yang saleh. Apakah dia wali atau nabi? Terlebih lagi dia bukan seorang yang soleh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Gak boleh kita beribadah di sisi kubur. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Mengerjakan sholat di kuburan gak boleh. Yang ada rukun dan sujud gak boleh mengerjakan sholat di kuburan gak boleh. Atau berdoa kepada Allah. Tapi di situ kuburan. Dianggap kalau dekat orang soleh, dekat, bap dekat bapaknya dikabulkan, nggak boleh. Atau menyembelih binatang di kuburan dengan alasan khol, ya khol Habib Pulan, khol Habib nggak boleh. Ini syirkun akbar karena menyembelih harus karena Allah. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Adalah kamu salat karena Allah dan kamu menyembelih karena Allah. Kita juga ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, rabb, lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku maksudnya menyembelihku Hidupku dan mati karena Allah Rabbul Alamin. Gak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am. Di akhir akhir surah Al-An'am. Al-An'am. Jadi nggak boleh menyembeli untuk penghuni kuburan atau kiai nggak boleh. Ini syirkun akbar seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Atau bernazar sengaja di situ dia bernazar kalau saya sembuh dari sakit saya mau menyembelih hewan di kuburan Habib Fulan nggak boleh. Atau dia tawaf di situ nggak boleh. Atau membaca Al-Quran. Nah, ini baca Al-Quran. Dari zaman Nabi SAW nggak ada Nabi atau sahabat baca Quran di kuburan nggak ada. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda sallallahu la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah kata Nabi SAW jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah al-baqarah jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan maksudnya kuburan itu nggak ada sholat sunat nggak ada bacaan Al-Quran, nggak ada. Saya ulangi, tolong perhatikan, jangan ngobrol, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Tolong perhatikan supaya antum dapat manfaat dari kajian ini. Kata Nabi SAW, La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Inna syaitana sesungguhnya syaitan yanfiru lari minal baiti dari rumah al tuqra fi surah al-baqarah yang dibacakan surah al-baqarah jadi syaitan lari yang minal ladzi minal baiti lari tuqra fi surah syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah al-baqarah di sini yang diperhatikan la tajalu buyutakum maqabira. Jangan kamu jaga rumah kamu seperti kuburan. Arti di kuburan nggak ada bacaan Al-Qur'an. Di kuburan juga nggak ada sholat. Nggak ada. Dari zaman Nabi SAW nggak ada. Nggak ada sahabat baca Al-Quran di kuburan setengah juz umpamanya. Kalau sekarang bukan setengah juz, hataman. Hataman di kuburan. Kemudian ada tambahan, ada bayarannya. Orang meninggal mau berapa ini? Mau satu juz? Hah? Mau 30 juz? Atau mau berapa? Ini sudah melanggar syariat semuanya. Baca Quran disuruh di rumah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Baqarah. Jadi inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Baqarah. Berarti kita dianjurkan baca Quran di mana? Di rumah. Terutama kita baca apa di rumah? Surah Al-Baqarah. Setiap hari disuruh baca. Jadi di kuburan nggak ada orang baca Quran di kuburan nggak ada. Yang ada di masjid dan di rumah. Dan juga di rumah karena apa? Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Dari hadis ini juga para ulama mengambil istimbab tidak boleh juga orang menguburkan jenazah di rumah tidak boleh. Nggak boleh. Karena jadi kalau rumah kamu seperti kuburan. Karena dari zaman Nabi sudah ada kuburan itu di pemakaman umum. Pemakaman umum. Baki, di Baki kalau di di Madinah di Baki. Dari zaman Nabi sampai sekarang kuburan itu ada. Baki itu. Jadi nggak boleh jadikan rumah untuk pemakaman orang tua atau keluarga nggak ada. Jadi semua mayat dikuburkan di pemakaman umum kaum muslimin dan pemakaman harus beda dipisah antara pemakaman muslimin dengan kafir harus beda dipisah. Gak boleh jadi satu selama-lamanya gak boleh. Harus bisa laki e, dipisah antara pemakaman kaum muslimin dengan pemakaman kaum kafirin. Itu harus dipisah. Gak boleh jadi satu. Karena kita ketika masuk ke kuburan kaum muslimin yang kita baca apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu yang kita baca. Kita mengucapkan salam, kemudian setelah itu kita mendoakan mereka. Bukan kita minta mereka, kita mendoakan agar Allah memberikan ampunan kepada mereka penghuni kubur kaum muslimin, agar Allah memberikan rahmat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, agar kita ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu tujuan dari ziarah kubur. Bukan datang minta-minta, nggak boleh. Makanya Nabi menyebutkan di sini tentang orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, Rasulullah, Rasulullah SAW mengancam dengan keras terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu Allahul yahuda wal nasara ittakhadu kubur anbiya masajid." Allah melanat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi tidak ada satupun kuburan di muka bumi yang mengandung keramat maupun barokah sehingga orang sengaja menuju atau berkunjung ke sana untuk mencari keramat dan barokah maka mereka telah jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik maka nggak boleh kita mengadakan ziarah-ziarah karena kan sengaja tempat-tempat itu dibikin seperti tempat wisata ya wisata religi ini nggak benar ini ini menyesatkan umat nama ini karena apa? Dijadikan sebagai tempat ibadah. Orang wisata ke sana, kemudian untuk apa? Untuk minta-minta. Dan kuburan bukan tempat wisata. Kuburan agar orang ingat bahwa mereka pasti akan akan mati. Bukan untuk bersenang-senang. Itu orang kafir iya kalau orang kafir. Orang kafir iya kalau orang kafir. Kalau orang Islam gak bisa. Orang kafir iya. Kuburan orang tuanya jadikan tempat wisata dibeli tanah yang mahal, dibikin taman, padahal di dalamnya sedang disiksa oleh Allah dengan sisaan yang pedih. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka pasti. Itu harus ingat pasti. Makanya seorang kafir masuk Islam, ada seorang sahabat tadinya kafir masuk Islam. Kemudian Rasulullah, bagaimana kalau saya melewati kuburan orang kafir? Bagaimana kalau saya melewati kuburan orang kafir? Apa kata Rasulullah SAW? "Idza mararta biqabrin kafirin fabashirhu bin nar." Apabila kamu melewati kuburan orang kafir, maka katakan, berikan kabar gembira bahwa kalian pasti masuk neraka. Ini Nabi menyuruh seorang sahabat, kalau kamu melewati kuburan orang kafir, kabar kepada mereka bahwa kalian pasti masuk neraka. Sunnah ini belum dilaksanakan oleh sebagian besar, besar kaum muslimin. Sahabat laksanakan. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian masuk neraka. Kalau melihat kubur orang kafir itu. Oh, sekarang kan mereka jadikan sebagai tempat wisata. Nah, sekarang kembali kepada orang Islam. Jadikan tempat wisata religi. Ya benar. Atau wisata rohani. Gimana wisata rohani? Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang sesat dan menyesatkan. Kalau kita mau ziarah, ziarah ke Baitullah manfaat kita. Dengan umroh dengan haji. Untuk melaksanakan ibadah umroh haji. Di sana kita berdoa. Karena tempat doa terkabul di sana. Hatta dari zaman jahiliyah orang-orang kafir itu mengakui kalau berdoa di Mekah makbul. Dekat Ka'bah itu. Atau orang kafir mungkin mungkin. Antum doa di sana. Di sofa marwah dikabulkan. Doa itu. Maka Nabi berdoa sepanjang-panjangnya. Di multazam Nabi berdoa. Kalau kata mau ziarah, ziarah ke sana. Ketiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Bukan ziarah ke pemakaman. Kalau ziarah kubur boleh, tapi tempat tertentu dengan mengatakan tempat wisata enggak, enggak benar. Maka Nabi bersabda, antum lihat di yang terakhir ini halaman 122. La tushaddur rihalu illa illa satu masajid. Masjid hadza wa Masjid Haram wa Masjid Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali ketika masjid masjidku ini masjid Nabawi masjid Haram dan masjid Aqsa hadis ini sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi kita kembali kepada pembahasan kita bahwa kita berdoa hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Dan ini juga sebagai perwujudan dari akidah kita, tauhid kita yang kita sudah ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad aku bersaksi tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah, maka kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, termasuk doa adalah ibadah, doa wal ibadah, tujukan kepada Allah. Enggak boleh kita malingkan doa kepada selain Allah. Dan kita wajib mengikuti contoh Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, kita wajib mentaati beliau, wajib menjauhkan larangan beliau, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Dan kita nggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang beliau tidak syariatkan. Ini baru umat Nabi Muhammad, pengikut yang setia kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat itu, dia wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya sampai sini dulu kajian kita, karena kita dibatasi sampai jam 11.30. Jadi setengah jam kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan tempat untuk kajian meskipun sampai tengah 12. Tapi insya Allah manfaat. Jadi kajiannya eh, cukup sampai di sini tinggal antum baca ulang lagi dari buku doa dan wirid ini <clears throat> dan juga antum hafalkan doa-doanya insya Allah bermanfaat buat antum. Wassalamu'alaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara bertaubat bagi orang yang dia melakukan perbuatan syirkun akbar yang dia tahu perbuatan itu syirkun akbar? Apakah dia mengulang dua kalimat syahadat? Iya. Seperti disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, Syekh Dr. Saleh Fauzan juga menyebutkan demikian. Ya, orang yang dia melakukan perbuatan syirkun akbar, maka dia telah batal syahadatnya, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Bagaimana kalau kita berdoa yang memang kita belum hafal dari doa itu? Boleh nggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Artinya di luar sholat itu kita dengan bahasa kita seperti kita bangun tahajud tengah malam, kita punya hajat tertentu, maka kita boleh. Dengan bahasa Indonesia kita panjatkan tangan kita kepada Allah, kita berdoa minta kepada Allah. Yang pertama kita memuji dan menyanjung Allah lebih dahulu, kemudian setelah itu kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian baru setelah itu kita berdoa dengan apa yang disyariatkan, apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan. Bagaimana dahulu para imam itu mereka mencari maisha, mereka mencari maisha, mencari makan, mereka usaha, ya mereka berdagang, dan yang lainnya yang mereka lakukan. Karena ribuan mata pencarian yang halal, ribuan mata pencarian yang halal ini. Ada yang menjadi pegawai, ada yang jadi kuli, dan yang lainnya. Ada yang sampai dia membawa barang orang, dengan itu dia diupah. nggak ada masalah. Yang penting halal. Tapi mengharapkan meminta-minta kepada orang nggak boleh dalam Islam. Mereka mengajar karena Allah, mereka belajar pun nggak bayar. Mereka juga mengajar juga nggak mengharapkan sesuatu. Ikhlas. Dan mereka punya mata pencarian. Sedikit aja mereka punya. Yang penting cukup buat dia, istrinya, anaknya cukup. Tadi disebutkan tentang khawarij. Apa khawarij? Khawarij itu adalah satu golongan yang keluar dari manhajnya para sahabat yang dia mengkafirkan pelaku dosa besar Orang Islam yang berbuat dosa besar kafir kata mereka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini kejam ini. Juga mereka memberontak pada penguasa yang sah. Mengkafirkan penguasa. Ya seperti yang sekarang ini ISIS. ISIS ini adalah khawarij. Karena mereka mengkafirkan semua kepala negara kaum muslimin dan mereka mengkafirkan orang-orang Islam dan mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Bagaimana kalau orang itu melakukan syirkun asghar? Jadi ya wajib tobat kepada Allah SWT. Tobat. Insya Allah Allah akan terima tobatnya karena Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Apakah boleh kita berdoa minta untuk kebaikan dunia? Boleh. Kebaikan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina atau benar. Itu doa yang paling baik yang selalu diminta oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana dengan banyaknya kejadian kesoliman, penindasan kepada kaum muslimin? Ya ini musibah. Kejadian seperti ini bukan hanya sekarang. Dari zaman tabi'in sudah ada. Penindasan kepada umat Islam, pembunuhan kepada umat Islam sudah ada, bukan baru sekarang. Dari zaman tabi'in. Anda mungkin pernah dengar penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf sudah membunuh kaum muslimin berapa? 120 ribu kaum muslimin. Bukan satu, bukan sepuluh, bukan seratus. Seratus dua puluh ribu. Di zaman itu. Jadi banyak sekali kezoliman yang ada. Dan terus. Semakin jauh dari masa Rasulullah. Semakin banyak kezoliman. Bapak Nabi bersabda. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarumin. Tidak ada satupun hari. Melainkan hari sesudahnya. Itu lebih jelek daripada sebelumnya. Masih lebih jelek. Artinya penguasa-penguasa masih lebih jelek Bagaimana uh, seorang muslim untuk istikharah? Ya istikharah ada saya sebutkan di buku ini, di buku doa. Ya dalam hal yang dia ada pilihan dari dua pilihan yang dia kendaki. dia mau daftar ke pondok dua pondok atau pekerjaan dua pekerjaan atau dia mau nikah ada dua wanita yang dia ingin lamar. Dia minta kepada Allah mana yang terbaik dari keduanya. Jadi itu dia minta doanya Allah min Allah inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka sampai akhir. Itu dibaca oleh dia. Sesudah sholat dua rakaat dia baca. Dan nggak ada keterangan bahwa dia bermimpi, nggak ada keterangan demikian. Apa doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan? Untuk melihat di sini. Memang tadi ada saya ingin sampaikan apa sih doa-doa yang terbaik yang kita harus panjatkan kepada Allah? Karena kita nggak tahu. Kadang-kadang orang berdoa apa saja, tapi nggak tahu doa itu yang dia panjatkan tidak baik buat dia. Antum lihat di halaman 87. Halaman 87, doa yang paling penting, yang paling baik dimohonkan hamba kepada Allah. Yang pertama, memohon hidayah atau petunjuk Mohon hidayah petunjuk. Seperti yang antum sudah apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Belum hafal, nanti baca lagi. Ya. Kemudian yang kedua, mohon agar diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan siang maupun malam. Seperti doa kita, Rabbighfirli walidayya warhamuma kama rabbayani saghira atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lakum khazin atau doa-doa yang lain. Kemudian yang ketiga, memohon agar dimasukkan ke sorga dan jauhkan dari api neraka. Ini doa yang paling baik. Karena tujuan hidup seorang mukmin, seorang mukminah sorga. Seorang muslim, seorang muslimah, tujuan hidupnya sorga. Maka ini permintaan yang paling baik. Jadi kita minta kepada Allah, Allah inna as'aluka al-jannata al-firdaus al-'ala wa a'udzubika minan Allah Allahumma inna as'aluka al-jannata al ala Wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga firdaus yang paling tinggi dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Tiga kali kita sebutkan. Yang keempat, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Hendak keselamatan dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Allah menas'aluka al-afwa wal afiyah. Kemudian yang kelima, memohon supaya ditetapkan di atas agama, supaya istiqomah, seperti doa Nabi yang paling banyak Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian yang keenam, memohon ditetapkan nikmat Islam, nikmat sunnah, diselamatkan dari segala bentuk kemurkaan. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ada di buku ini ada, di buku doa ini. Itu doa-doa yang terbaik. Nah, kadang-kadang orang berdoa minta naik pangkat, minta jabatan, minta naik pangkat, dikasih. Naik pangkat, dikasih jabatan. Akhirnya apa? Yang tadinya sholat berjamaah udah nggak berjamaah lagi. Harus naik pangkatnya. Yang tadinya ngaji, nggak ngaji lagi. Yang tadi sholat berjamaah, nggak sholat berjamaah lagi. Yang tadi nuntut ilmu, nggak nuntut ilmu lagi. Karena apa? Udah naik. Jadi doanya yang dia minta itu belum tentu baik buat dia. Dikabulkan oleh Allah, tapi nggak baik. <clears throat> Atau orang dia berdoa, dia sudah punya rezeki, cukup sudah. Buat dia istri anaknya. Tapi karena tamaknya kepada dunia, dia berdoa lagi. Ya Allah, saya pengen punya usaha baru lagi. Saya pengen punya usaha terus siang malam berdoa. Dikasih sama Allah. Akhirnya apa? Lupa kepada semuanya. Lupa kepada sholat, lupa kepada ngaji, lupa baca Al-Quran, bahkan lupa kepada orang tuanya, sibuk dengan dunianya. Berarti baik atau tidak doa itu? Tidak baik. Dikabulkan tapi nggak baik buat dia. Bagaimana orang tua yang masih melakukan perbuatan syirik atau bid'ah sering melakukan ziarah kubur-kubur tertentu. Ya kita berusaha untuk mendawakan dengan cara yang baik kepada mereka. Tentunya kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Kembali ke jalan yang benar. Karena kita nggak tahu. Antum bisa kasih buku, antum suruh dengarkan ceramah yang sunnah atau cara-cara yang yang antum lebih tahu bagaimana orang tua itu tidak tersinggung, sampaikan dengan kalimat yang baik. Di samping doakan agar orang tua itu mendapatkan hidayah. Saya mempunyai guru. Saya dikasih amalan oleh guru saya. Seperti amalan ini, bisa orang itu anti bacok. Eh, haula wala quwata illa billah. Anti bacok. Mesti orangnya dibawa ke sini. Dibacain bismillah ditusuk gitu. Benar enggak itu? Betul nggak dia anti bacok? Ini dibuang tuh amalan itu dibuang, dibakar, dihilangkan dan taubat kepada Allah. Nggak ada manfaat sama sekali. Ini mesti dia minta panggilan dan permohonan kepada jin. Gak mungkin kan? Dia minta kepada jin untuk bisa melindungi dirinya dia. <clears throat> Jadi rata-rata orang yang begitu itu minta perlindungan kepada jin. Seperti Allah sebutkan dalam surah jin. Wa annahu kana rijalun insi ya'uduna birijalin min jinni fazaduhum murhaqa. Ada di antara manusia yang minta perlindungan kepada jin. Maka jin itu bertambah sombong. Kapan saja kita mengangkat tangan ketika berdoa. Secara umum kita dianjurkan mengangkat tangan. Tapi nggak semua doa ada angkat tangan. Itu Diperhatikan. Secara umum angkat tangan, tapi nggak setiap doa. Yang nggak ada keterangan kalau habis wudhu kita angkat tangan. Kalau kita mau berangkat, angkat tangan. Ya, habis selesai makan, nggak ada. Ya doa setelah anda azan komat kita angkat tangan. Atau ketika bangun tengah malam kita berdoa angkat tangan. Atau Nabi mengangkat tangan ketika di pemakaman. Atau ketika ada orang sakit Nabi ziarah angkat tangan. Tapi nggak semua doa itu angkat angkat tangan. Nanti sebelum masuk WC angkat tangan lagi. Ya, Allahumma inna a'udzubika minal khubutsir wal khaba'its. ya ada. Jadi angkat tangan pada doa-doa yang memang Nabi contohkan kita angkat tangan. Nah, secara umum angkat tangan, tapi nggak semua demikian. Dan ini butuh kepada penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Bagaimana kalau ada orang yang dizolimi dan terus dia zolimi? Bagaimana kalau dia berdoa? Apakah doanya makbul? Makbul. Doanya orang dizolimi makbul. Kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati kamu kepada doanya orang-orang yang dizolimi. Karena nggak ada penghalang antara dia dengan Allah SWT. Saya mau tanya, apa benar Syiah dan Nasrani sekarang ini mengepung Islam di Indonesia? Dari mana taunya? Ini berita yang ada yang pertama, yang pertama kali beritanya dari setan. Pertama kali dari setan. Karena setan berusaha bagaimana menakut-nakuti kaum muslimin kata Allah dalam Al-Qur'an. Setan menakuti kaum muslimin. Itu berita yang pertama dari setan. Yang kedua dari orang-orang fasik. Yang ketiga dari mereka sendiri. Supaya umat Islam tambah takut. Orang yang beriman nggak boleh. Seperti itu. Ketika orang-orang munafik mengatakan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang kafir telah berkumpul untuk menyerang kalian. Bertambah apa? Orang yang beriman. Tambah imannya, bukan tambah takut. Kalau sekarang kan tidak, karena memang imannya kurang, ditakut-takuti kaum muslimin ini. Jangan mau. Dari mana taunya seperti itu? Dari mana taunya? Setan kan yang menyebarkan demikian berita itu. Atau yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga orang-orang fasik. Kan Allah mengatakan in ja'akum fasiqun binabain fatabayanu. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, apabila datang orang fasik bawa berita, mana? Cek dulu. Mana benar atau tidak. Jangan salah diterima. Dan nggak boleh menakut-nakuti kaum muslimin. Nggak boleh. Hukumnya haram menakut kaum muslimin. Jadi kita nggak boleh takut. Orang yang beriman harus berani. Harus berani. Dan kita harus belajar tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, pemahaman yang benar. Musuh kita ini banyak. Musuh kita banyak. Bukan hanya Syiah. Bukan Nasrani, banyak musuh kita. Kita belajar agama dulu yang benar. Bukan bagaimana menghadapi Syiah, bukan bagaimana menghadapi Nasrani. Kita belajar agama yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar. Kalau kita kuat, insya Allah nggak akan bisa disesatkan oleh mereka. Nggak akan bisa mereka mengganggu kita. Karena apa? Akidah dulu. Dan seandainya, seandainya, seandainya mereka punya makar, punya tipu daya. Selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita sabar, nggak akan membahayakan tipu daya mereka. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Maka tadi dari awal saya katakan, coba kita kembali kepada Quran. Kembali, ini sekarang kembali ke mana? Kembalinya ke internet. Kembalinya kepada televisi. Kembalinya kepada radio. Kembalinya ke HP. Bukan kepada Quran. Jadi apa kata berita itu yang benar. Mestinya kata Quran yang benar. Kata sunnah yang benar. Itu yang harus dipegang dalam hidup kita. Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit dalam surah Ali Imran jika kalian bertakwa kepada Allah jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah tipu daya mereka nggak akan bisa membahayakan sedikit pun juga nggak akan bisa sehebat apapun senjata mereka nggak akan bisa membahayakan kaum mukminin tapi syaratnya apa? Harus sabar. Apa sabar diam? Tidak. Sabar terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar dengan kita menjauhkan perbuatan dan maksiat. Sabar dengan kita sabar atas segala macam musibah yang menimpa kita. Terus. Kemudian takwa kepada Allah. Takwa dengan apa? Dengan melakukan perintah Allah menjauhkan larangan. Perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar syirik. Takwa kepada Allah. Nah sekarang ini banyak yang nggak bertakwa, ya menyebarkan berita seperti itu menakuti kaum muslimin. Manfaatnya apa buat umat Islam? Dan kadang-kadang isu segi, seperti ini dimunculkan ketika berbicara masalah apa? Politik. Isu ini untuk memilih salah satu partai. Dan terus diisukan yang seperti ini. Bukan berarti mereka tidak bahaya. Semua firqah sesat bahaya. Kan firqah sesat bukan hanya syiah. Nabi menyebutkan firqah sesat berapa? Berapa Nabi sebutkan? 72 golongan. Kalau syiah berbahaya, torekot sufia juga berbahaya. Kalau syiah berbahaya, maka kelompok Ahmadiyah juga berbahaya. Kalau syiah berbahaya, yang lain juga berbahaya. Bahaya semuanya. Firqah-firqah yang sesat. Makanya kita tetap berusaha mengkaji tentang agama Islam dulu, akidah kita yang benar dulu pelajari. Bukan sekarang ada isu Syiah, sekarang orang sibuk beli bagaimana sesatnya Syiah. Ada ISIS, bagaimana sesatnya ISIS. Akidah kita belum kita pelajari tentang mana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah belum tahu. Bukan hanya orang awam yang belum tahu, penuntut ilmu sebagian belum tahu tentang hakikat, maknanya, rukunnya, syarat Allah belum tahu, konsekuensinya belum tahu. Sebagian ustadz juga belum tahu. Pelajari lagi, pelajari lagi. kaji tentang tauhid ribuan kali ulangi sehingga tambah kuat iman kita kepada Allah, tambah kuat keyakinan kita kepada Allah dan kita nggak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min kata Allah. Jangan takut kepada mereka kata Allah, takut kepada aku kata Allah jika kalian orang yang beriman. Takut kepada Allah. Apakah boleh kita berdoa kepada Allah agar kita segera dimatikan? Kenapa minta segera dimatikan? Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena penyakit yang mungkin berat atau musibah yang mungkin berat atau karena di PHK atau nggak lulus ujian atau yang lain. Kenapa? Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Karena dengan hidup itu kalau kita sebagai orang beriman, baik buat kita. Selama kita masih diberikan ruh oleh Allah, masih bisa melakukan aktivitas, lakukan ibadah kepada Allah. Kenapa minta kematian? Justru dengan kehidupan kita, kita bisa minta kepada Allah agar kita diampun dosa kita oleh Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berdoa yang baik, kita bisa minta husnul khatimah. Boleh minta husnul khatimah, bukan minta kematian sekarang ini, bukan. Minta akhir kehidupan yang baik. Kadang-kadang orang sudah putus asa dengan rahmat Allah, karena apa? Mungkin orang tuanya meninggal, mungkin di PHK, mungkin sakit nggak pernah sembuh, udah berobat, nggak boleh. Minta kematian nggak boleh. Ada penjelasan di buku ini. Dan Nabi ajarkan doa yang terbaik kepada kaum muslimin. Apa benar yang dimaksud dengan sirotol mustaqim itu itu jembatan seperti rambut rambut di belah tujuh. Ini nggak benar ini. Ini nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ada Nabi menyebutkan tentang asirat yang orang itu menyeberang ya di atas neraka itu dan semua orang akan mendatanginya semuanya wa imminkum illa wariduha semua akan mendatanginya dan itu disebutkan dari asar para sahabat. Dia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana melewatinya? Ya kekuasaan Allah. Orang kan bisa melewati tergantung dari amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti uh, onta yang berjalan, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang terjatuh ada yang dikait dengan kait-kait besi masuk dalam neraka. Ini Nabi SAW menyebutkan demikian. Tergantung daripada amalnya. Tergantung dari amalnya. Itu yang maksud dengan sirat. Adapun siratul mustaqim yang kita baca setiap hari eh ihdina siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Asirat al-mustaqim dikatakan oleh al hafid Ibn Katsir dalam tafsirnya ada empat maknanya. Yang setiap hari kita minta kepada Allah, eh ihdina siratul mustaqim, Ya Allah tunjuk kami ke jalan yang lurus. Itu ada empat maknanya. Yang pertama maknanya al-haq. Kedua maknanya al-Islam. Ketiga maknanya Al-Quran. Yang keempat maknanya Abu Bakar wa Umar. Empat-empatnya kata Ibnu Kathir. rahimahullah tidak bertentangan. Karena kalau orang mencari kebenaran, kebenaran ada dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan as-sunnah. Quran dan sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Tokohnya para sahabat Abu Bakar wa Umar. Enggak bertentangan. Jadi yang kita minta ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Siapa yang beri nikmat? Para nabi, para rasul, para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, bukannya jalan orang-orang Yahudi. Dan abdalin dan bukan jalan orang-orang Nasrani. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Anda bisa lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Bagaimana kalau kita minta kepada orang yang soleh agar dia berdoa kepada Allah untuk kita? Ini juga nggak ada sunnahnya demikian. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang berat yang bermanfaat buat kaum muslimin seperti istisqa. Istisqa. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau yang panjang. Umar nggak datang ke kuburan Nabi tidak. Umar minta kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, dulu kami waktu terjadi kemarau kami minta kepada Rasulullah SAW. Rasul berdoa turun hujan. Sekarang beliau sudah wafat. Kami minta pada engkau. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Di zaman Muawiyah juga demikian. Zaman Muawiyah radhiyallahu an Di zaman Umar radhiyallahu an Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Kemudian zaman Muawiyah radhiyallahu mereka tidak datang ke kuburan Nabi tidak dari Syam itu minta kepada Yazid al-Aswad karena dia orang yang soleh agar berdoa kepada Allah turun hujan. Jadi kalau yang sifatnya dibikin boleh. Ada sahabat-sahabat yang memang minta kepada Nabi SAW. Seperti perempuan yang dijamin masuk sorga. Seorang wanita hitam yang dijamin masuk sorga. Karena ayan. Ya Rasul doakan saya agar disembuhkan. Kamu sabar. Kamu sabar masuk sorga. Atau saya doakan sekarang. Saya mau sabar ya Rasulullah. Kemudian tolong doakan agar saya tidak tersingkap pakaian saya. Kalau saya lagi datang ayannya. Ini perempuan ahli sorga. Nabi sudah sebutkan dia masih hidup, dia ahli sorga. Disuruh sabar. Itu ada tertentu yang memang dia mengalami kesulitan datang kepada Nabi SAW. Tapi nggak semua sahabat. Nggak semua sahabat. Kemudian setelah wafatnya Nabi, nggak ada juga orang datang kepada sahabat untuk minta. Kecuali tadi, istisqa. Minta hujan. Orang datang ke Umar, nggak ada. Makanya ketika ada orang datang ke Umar minta didoakan, kata Umar, "Ambiya'u nahnu?" Apakah kami para nabi? Apakah kau nabi? Kau nabi makbul doanya, kalau kami tidak. Bahkan Umar sendiri minta karena ada dalil, ada dalil ya. Umar datang kepada Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, sebaik-baik tabi'in, kata Nabi Khairat tabi'in Uwais Al-Qarni. Karena dia baik kepada orang tuanya, baik kepada ibunya. Biasanya orang yang berbakti kepada ibunya, doanya makbul. Orang yang berbakti kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya makbul. Uwais demikian. Makanya ketika Uwais datang, Umar minta, "Wahai Uwais, minta agar engkau memohonkan ampun kepada Allah untuk saya." Engkau sahabat besar tidak karena Nabi bersabda demikian. Karena Nabi bersabda dilaksanakan oleh Umar. Jadi minta kepada orang-orang soleh, nggak ada keterangannya. Masing-masing berdoa. Kalau kita lihat juga, kalau kita lihat juga, antum perhatikan ini. Apakah orang-orang soleh, apa kiai atau ustadz atau habib, apakah doa mereka juga dikabulkan semuanya? Tidak. Bahkan juga banyak muskilah-muskilah yang mereka hadapi yang berat sekali berkaitan dengan masalah keluarganya atau yang lainnya. Makanya yang terbaik kita berdoa masing-masing kepada Allah berdoa. Lakukan ibadah, zikir, kemudian juga mulai dengan adab-adab doa yang saya sebutkan. Lakukan amal-amal saleh yang mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Cari waktu yang terbaik, cari tempat yang terbaik untuk kita berdoa. Dan sesuai dengan sunnah. Apakah yang disebut dengan semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu di neraka? Itu hanya bid'ah tertentu aja. Semua Nabi menyebutkan semua. Tapi ini kan bentuknya ancaman. Kalimat semua bid'ah sesat, semua kesan neraka ini ancaman bentuknya. Bentuknya ancaman maksudnya orang yang berbuat demikian dia ancam masuk neraka. Bukan kata katakan oh kamu berbuat yang masuk neraka nggak boleh. Seperti orang berbuat maksiat, nggak boleh katakan kamu maksiat, pasti neraka nggak boleh. Sifatnya ancaman. Seorang muslim nggak boleh memastikan muslim lainnya dia masuk sorga atau masuk neraka nggak boleh. Kecuali ada dalil, ada keterangan dari Al-Quran atau Sunnah yang menetapkan demikian. Kalau bentuknya ancaman, ya tetap ancaman. Nggak boleh kita pastikan. Ini waktu sudah habis katanya. Jadi cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena itu yang bisa saya sampaikan dan itu yang bisa saya jawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah.